بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين Ikhwati fillah kita lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyushul Islamiyah fi Harbi Al-Jahmiyah wal Mu'attilah pada penghujung pembahasan di pekan lampau kita telah masuk kepada fasal yang baru berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya inti atau pokok daripada keselamatan keberuntungan adalah ketika manusia dapat mewujudkan dua tauhid. Yang mana dua tauhid ini adalah merupakan poros dakwah para rasul. Dua tauhid ini adalah merupakan inti daripada semua kitab-kitab Allah Jalla wa dan semua dakwah Nabi, dakwah Rasul untuk mewujudkan dua tauhid ini. Dari awal Nuh alaihissalam hingga akhir Muhammad SAW. Adapun dua tauhid ini yang pertama adalah at-tauhidul ilmi al-khabaril i'tiqadi. Tauhid yang berbicara tentang Allah Jalla wa Ala yang berdasarkan dengan ilmu ataupun khabar daripada Al-Quran dan dari Sunnah yang mewajibkan kita meyakini apa-apa yang Allah sampaikan tentang dirinya tersebut yang intinya adalah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Jalla wa'ala serta menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala keserupaan, kemiripan dengan makhluk dan menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada segala macam sifat-sifat kekurangan jadi yang pertama namanya adalah at-tauhidul ilmi al-khabari. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ya segala informasi atau ilmu, khabar, berita yang melahirkan keyakinan tentang Allah bahwa Allah Tuhan yang sempurna. Yang suci daripada segala macam bentuk kekurangan. Kita menetapkan segala yang tetapkan bagi dirinya ya dan kita menafikan segala menafikan bagi dirinya namanya adalah at-tauhidul ilmi al-khabari atau dalam pembahasan ulama-ulama lainnya inilah yang masuk dalamnya tauhidu ar-rububiyah dan tauhidu al-asma'i was sifat ya sebagian ulama membagi tauhid menjadi tiga bagian pertama pertama adalah tauhidur rububiyah meyakini Allah mengesakan Allah dalam segala perbuatannya bahwasanya dia sematalah pencipta, pemelihara, pengatur ya. Yang telah menciptakan alam, memeliharanya, mengaturnya, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan dan seterusnya. Namanya tauhid rububiyah. Adapun tauhidul asma sifat meyakini mengisahkan Allah dalam segala macam nama-namanya maupun sifat-sifatnya dengan menetapkan segala nama dan sifat tersebut sebagaimana ditetapkan bagi dirinya dan ditetapkan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam serta menafikan daripada Allah segala macam bentuk tasbih, tamthil, takif. Namanya tauhidu al-asma' wa sifat. Dua tauhid ini tercakup dalam tauhidul ilmil khabari. Jadi pembagian tauhid ulama bagi tiga, sebagian bagi dua yang membagi menjadi dua bagian ini sebagaimana Al-Qayyim menyebutkan dalam bagian pertama tauhidul ilmi al-khabari terkandung dua tauhid, tauhidur rububiyah dan tauhidul asma wa sifat yang intinya adalah ya, informasi tentang Allah Jalla wa ala. Khabar tentang Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifatnya, perbuatannya yang kita dapatkan daripada keterangan wahyu dari dalil Quran maupun sunnah dengan meyakini bahwa segala sifat tersebut tak akan pernah sama dengan sifat makhluk menafikan segala macam bentuk tasbih dan tamthil, tak serupa dengan sifat makhluk. Dengan menetapkan semua sifat-sifat tersebut tanpa menolaknya. Ya. Ini adalah pembagian yang pertama. Adapun pembagian tauhid yang kedua namanya adalah ibadat wahdah. Ya. Dalam bahasa lainnya adalah tauhid, tauhid ya al-iradi al-amali. Ya, yang kedua namanya at-tauhidul iradi al-amali. Mengesahkan Allah dalam segala macam kehendak kita, perbuatan kita, amalan kita. Bahwasanya niat kita haruslah ditujukan untuk Allah semata. Namanya at-tauhid al-amali ya at-tauhidul iradi al-amali. Dalam bahasa lainnya ini disebut dengan nama tauhidul al-uluhiyah. Kata yang Qayyim yang kedua namanya adalah ya at-tauhidu al-iradi al-amali. Yang intinya adalah ibadatuhu wahdah, la syarikalah. Mengesahkan Allah dalam ibadah hanya menyembah kepadanya semata tanpa menyentuhkannya Ya, mengesahkan Allah dalam segala macam bentuk ketulusan cinta yang sempurna kepadanya. Kesempurnaan takut kepadanya, harap kepadanya, tawakal hanya kepadanya ya ridho dia sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai wali dan tidak menjadikan adanya tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembagian yang kedua. Disebut dengan nama at-tauhidu al-iradi al al-amali. Ya. Untuk mempermudah eh, kata-kata al-amali al-iradi menunjukkan bahwasanya segala macam amalan kita, segala macam Kehendak kita, tujuan kita adalah Allah Jalla wa Ala semata dalam ibadah. Inilah dia tauhid al-amali al-tauhidul iradi al-amali. Ya. Yang pertama at-tauhidu al-ilmi al-khabari, al-i'tiqadi. Ini nama-nama yang mungkin sulit bagi orang-orang awam untuk menghafalkannya. Ya. Karena kita lebih mengenal tiga tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah meyakini hanya Allah yang mencipta. Dia semata yang mengatur alam semesta. Ya, memeliharanya. Hanya dia semata yang menghidupkan, yang mematikan, memuliakan, menghinakan, memberikan rezeki dan seterusnya. Intinya tauhid rububiyah menetapkan af'alur rabb, perbuatan-perbuatan yang hanya Allah semata yang melakukannya. Yang lain tak mampu. Mencipta alam semesta. Hanya Allah memeliharanya, mengaturnya. Menghidupkan, mematikan, menurunkan rezeki. Ya, memuliakan, menghinakan. Ini namanya tauhidu ar-rububiyah. Yang mana semua informasi tentang sifat-sifat Allah Swt ini dari mana kita dapatkan? Quran. Dari mana? Dari sunnah. Informasi ini disebut dengan nama tauhidu al-ilmi al-khabari. Kita kenal yang kedua namanya tauhidul asma wa sifat, menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah Swt. Dengan meyakini kesempurnaan sifat tersebut tak sama dengan sifat makhluk. Ya, tidak menolak sifat tersebut namanya tauhidul asma wa sifat. Untuk mengetahui nama-nama Allah Swt. sifat-sifatnya tentang dirinya, apa yang dinafikan terdirinya. Dia menafikan sifat mengantuk, dia menafikan sifat tidur, dia menafikan sifat lelah. Dari mana kita dapat semuanya? Quran dan sunnah karena itu disebut dengan nama tauhid al-ilmi al-khabari. Karena kita hanya menunggu informasi ilmu, berita dari Quran dan sunnah tentang Allah. Karena Allah tak bisa dikarang-karang tentang namanya, sifatnya. Dia perkara gaib. Kita hanya tahu tentang Allah karena dia beritahukan. Di mana dia beritahukan? Dalam kitabnya di mana dia beritahukan melalui lisan Rasulnya. Apa yang dia beritahukan tentang dirinya, namanya, perbuatannya. Inilah semua namanya tauhidu al-ilmi al-khabari al-itiqadi. Karena semuanya kembali kepada ilmu, khabar yang hanya kita menunggu daripada siapa? Allah, kemudian kita yakini kebenarannya. Ada pembagian tauhid yang kedua, tauhid yang ketiga, tauhidu al-uluhiyah. Yang artinya adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah, hanya beribadah kepadanya semata. Pembagian tauhidul tauhid yang ketiga ini yang disebut dengan nama tauhidul uluhiyah di sini dimasukkan dalam tauhid yang kedua. Namanya adalah at-tauhidu ya al-iradi al-amali. Kata kuncinya al-iradi al-amali. Bahwa segala macam irada kehendak kita Segala macam amalan kita harus benar-benar dimurnikan untuk Allah semata. Maka disebut dengan nama at-tauhidu al-iradi al-amali. Kalau mau disingkat, pembagian yang pertama namanya at-tauhidul ilmi, yang kedua namanya at-tauhidul amali, ilmu amal. Ilmu tentang Allah namanya sifat-sifatnya, yang kedua amal yang mewajibkan kita menyembah yang kita ketahui tersebut sebagai Tuhan. Itu kata singkatnya. Ya. Kalau memudahkan yang pertama namanya tauhidul ilmi. Yang kedua namanya tauhidu at-tauhidu al-amali. Yang nanti dirangkum dalam dua surat yang selalu kita disuruh baca. Kapan disuruh baca? Ketika witir. Di penghujung malam sebelum masuk siang. Apa surat yang pertama? Kuliah ya Ayol kafir itu dalamnya ada kandungan informasi tentang tauhidu al-amali. Katakan orang kafir, kami tak menyembah apa yang kau sembah. Ini amal. Kemudian yang kedua, surat apa? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yang mana informasi tentang Allah kita dapatkan secara sempurna di sini. Dialah Tuhan yang satu, tak berbilang. Tuhan tetap bergantung, tak melahirkan, tak dilahirkan. Tuhan yang tak pernah sama dengan makhluk. Ini disebut dengan nama tauhidu Al-Ilmi. Jadi, Qul ya ayul kafirun, dalamnya Tauhidul Amali. Qul huwallahu ahad, dalamnya Tauhid Al-Ilmi disuruh dibaca ketika penghujung malam sebelum masuk fajar dan disuruh dibaca ya kapan lagi ketika pagi hari ya pagi hari ketika telah masuk fajar disunahkan sebelum sholat subuh dua rakaat fajar kita membaca dua surat ini itulah awal muasal awal mula pagi penutup malam kita disuruh untuk membaca dua surat ini karena dengan dua surat inilah sempurna semua tauhid. Ya, ini ringkasannya. Naam. Sekarang kita lanjutkan waqad jama'a subhanahu. Naam, iqra Ustaz. أحسن الله إليكم وقال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتين الإخلاص وهما سورة قل, قل يا أيها الكافرون المتضمنة للتوحيد العملي الإرادي والسورة قل هو الله أحد المتضمنة للتوحيد الخبري العلمي Ya, kata beliau Allah telah menggabungkan dua tauhid ini dalam dua surat. Surat Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad ya dan surat Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun. Adapun surat qul ya ayyuhal kafirun dalamnya terkandung tauhid al-amali al-iradi. Kita katakan hai hey orang kafir, Tuhanmu Tuhanmu, Tuhanku Tuhanku, agamamu agamamu. Agamaku agamamu. Aku tak menyembah Tuhanmu, engkau tak menyembah Tuhanku. Namanya at-tauhidu al-ilmi al-iradi. Ya. Ah, at-tauhid al-amali, al-amali al-iradi. Adapun yang kedua yaitu surat Ikhlas qul huwallahu ahad yang tercakup dalam at-tauhidul khabari al-ilmi. Ya. Informasi tentang Allah Subhanahu wa taala, berita daripada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang Allah yang kita dapatkan dari dia sendiri. Ya, na'am. Fasuratu qul huwallahu ahad fiha bayanu ma yajibu lillahi ta'ala min sifatil kamali. وبيان ما ma yajibu من النقائص naqais wal amsal. Ya, surat qul ya ayu qul huwallahu ahad katakanlah dialah Allah yang esa. Allah tempat bergantung, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak ada yang dapat sekufu, ya, yang tidak ada sebanding dengannya, semisal dengannya. Dalamnya penjelasan apa yang wajib bagi Allah SWT daripada sifat-sifat sempurna. Ya, Dialah Tuhan yang sempurna. Tempat bergantung semua makhluk. Tuhan yang satu, bukan dua, tiga, empat, bukan. Semua makhluk bergantung kepadanya. Kehidupan makhluk, gerak-gerik makhluk, rezeki makhluk. Semua bergantung kepadanya. Ya. Kemudian informasi daripada Allah bahwa dia semata Tuhan yang tidak pernah beranak, tak pernah diperanakkan Adapun selainnya beranak dan diperanakan Isa, diperanakan Maryam beranak bukan Tuhan. Ya. Walam yakul lahu kufuwan dan tak pernah ada makhluk yang dapat sama dengannya. Ya. Wa bayanu ma yajibu tanzihu minan naqais wal amsal. Dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwasanya Allah Maha suci daripada segala macam bentuk sifat-sifat kurang, tak sempurna. Dan maksudnya daripada kesamaan dengan makhluk. Andai kata Tuhan berjenggot seperti kita juga. Anehnya kaum Nasoro tak berjenggot, Tuhannya berjenggot. Ya, Tuhan makan seperti kita, apa beda? Oh, dia tak punya ayah. Lebih dahsyat daripada dia Adam. Tak punya ayah, tak punya ibu. Mengapa tak Adam disembah? Nah, adapun surat Qul ya. ya. Nah, suratu Qul ya ayyuhal kafirun fiha ijabu ibadatihi wahda wa tabarri min ibadati kulli ma siwahu. Adapun surat Al-Kafirun, katakanlah wahai orang kafir la abudu ma ta'budun, aku tak menyembah apa yang kalian sembah hingga akhir surat. Ujungnya lakum dinukum walidin. Agama kalian itu untuk kalian, agamaku untukku. Dalamnya ada kewajiban beribadah menyembahnya kepada Allah semata Berlepas daripada ibadah segala macam sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, daripada segala tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas daripada kaum musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala yatimu ahadut tauhidaini illa illa bil akhar. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين سورتين في سنة في سنة في سنة الفجر والوتر. Ya, dan kedua tauhid ini tak dapat dilepaskan satu sama lain, bergandengan berkaitan. Karena itulah Nabi selalu membaca dua surat ini pada sunat fajar, dua rakaat sunat fajar sebelum subuh. Artinya awal waktu pagi fajar disunahkan baca dua rakaat ini. Wal witir, witir itu yang paling afdal adalah sebelum terbit fajar, penghujung malam. Agar seorang hamba memproklamirkan setiap harinya sejak terbit fajar sampai mau terbit kembali fajar, ujung malam memproklamirkan dia senantiasa mewujudkan dua tauhid ini Tauhid al-amali, al-iradi dan tauhid al-ilmi, ya al-khabari. Naam. اللتين واللتين هما فاتحة العمل وخاتمته ليكون مبدأ النهار توحيدا وخاتمته توحيدا ya yang mana sunat fajar adalah awal siang dan witir adalah akhir malam ya, agar menjadi awal siang tauhid agar menjadi akhir malam tauhid. Ya. Subhanallah. Inilah rahasia kenapa dua surat ini begitu agung selalu disuruh untuk digabungkan. Disuruh baca ketika witir, disuruh baca ketika fajar, disuruh baca selesai tawaf ketika melaksanakan sunat tawaf. Naam. Fatauhidul ilmi al-khabari lahu jiddani. At-ta'til wa tashbih wa tamthil. Hasbuka. Adapun tauhid yang pertama yang disebut dengan nama at-tauhidul ilmil khabari. Tauhid mengesahkan Allah ya dengan segala macam berita khabar dari dia tentang dirinya. Namanya tauhidul ilmil khabari lahu diddani, memiliki dua ya, dua musuh. Memiliki dua ya, kebalikannya. Apa dia? At-ta'til. Pertama, Ta'til. Ta'til maknanya adalah menolak sifat-sifat Allah. Menafikan sifat-sifat Allah. Dari kata-kata utlatun. Utlah maknanya adalah kosong. Mengosongkan semua sifat Allah namanya ta'til. Bahasa Arab libur utlah karena orang kosong tak sekolah. Ta'til maknanya adalah menolak adanya sifat-sifat bagi Allah. Namanya ta'til. Yang menolak sifat-sifat Allah ini banyak, mulai daripada Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Cuma bedanya Asy'ariyah Maturidiyah menetapkan sebagian sifat semata. Menolak sebagian besarnya, mungkin hanya 10% ditetapkan oleh Asy'ariyah. Selainnya dia nafikan. Ya. Jadi apa musuh daripada Tauhidul al-ilmil khabari ini? ya tauhidul ilmi al-khabari yang ter terkandung dalam surat al-ikhlas apa musuhnya pertama ta'til menolak sifat Allah Jalla ala sehingga mereka mengatakan tidak mungkin Allah bersemayam kalau bersemayam berarti Allah butuh tempat kalau butuh tempat berarti Allah makhluk karena itulah Allah tak mungkin bersemayam ini namanya apa? Ta'til. Tak mungkin Allah turun sepertiga malam. Kata Nabi, tidak, bukan itu maksudnya. Nabi mengatakan, "Yanzilu Rabbuna, Tuhan kami turun." Bukan itu. Karena menetapkan Allah turun, konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makhluk. Gerakan itu sifat makhluk. Pergerakan itu sifat makhluk. Perpindahan tempat satu tempat ke tempat lain adalah sifat makhluk. Dari atas ke bawah turun namanya. Kalau Allah turun berarti dia ya makhluk. Allah maksudnya daripada sifat bergerak dan sifat pindah-pindah tempat, bahkan Allah tak diliputi tempat. Maka mereka menolak turun. Ini namanya apa? Ta'til. Ya. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Mustahil Allah punya tangan. Karena tangan adalah merupakan sifat untuk makhluk. Berarti maknanya apa? Bukan tangan, maknanya kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluknya. Begitulah sifat-sifat Allah Jalla wa'ala mereka ya ta'tilkan. Kata Allah, "Ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan." Dan datanglah Tuhanmu untuk menyidang hamba-hambanya dari kiamat dan malaikat pun datang. Malaikat bersaf-saf kata mereka, "Ini bukan Tuhan datang." Karena datang adalah merupakan harokah perpindahan gerak dan Allah munazzah anil harakah Allah maksud daripada bergerak. Subhanallah. Mereka lebih senang Allah tak bergerak sebagaimana benda mati daripada yang bergerak. Subhanallah. Kita mengatakan al-harakah sifat sempurna. Yang tak bergerak itu sifat kurang. Subhanallah. Benda mati yang tak bergerak. Mereka ingin mensucikan Allah SWT daripada gerak akhirnya mereka menyamakan Allah dengan benda yang mati ya jadi musuh daripada tauhid al-ilmil khabari ini at-ta'til sudah jelas mana ta'til ya banyak sekali yang mereka nafikan dalam hadis-hadis lebih banyak ya yadhaku rabbuka min rajulain yaqtatilan ya yaqtul ahadum al-akhar fayadkhulul jannah. Tuhan mau tertawa melihat dua orang hambanya saling berbunuh-bunuhan, yang satu bunuh lain kemudian dua-duanya masuk surga. Kata mereka, mustahil Tuhan yang tertawa. Mustahil Tuhan itu tertawa. Katakanlah dengan sifat-sifat lain. Banyak mereka tolak. Menolak sifat Allah ini apa namanya tadi? Ta'til. Berikutnya adalah ya at tashbihu wa tamthil Ini musuh yang kedua bagi tauhid al-ilmi al-khabari. Musuh yang pertama ta'til, musuh yang kedua tashbih atau tamthil. Apa itu tashbih? Tashbih adalah ya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala ya dengan makhluknya. Ya, mengatakan Allah Subhanahu wa itu ada kemiripan dengan nama tasbih. Tasbih. Ya. At-tasbih kata mereka adalah ketika Allah Subhanahu wa ya diserupakan dengan makhluknya. Kata mereka kalau Allah turun berarti serupa dengan makhluk. Karena itulah tak boleh Allah turun, berarti bukan turun, tapi maksudnya adalah rahmatnya yang turun. menapikan sifat ini Ta'til. Menyerupakannya dengan makhluk namanya tasbih. Tasbih. Yang pindah-pindah tempat itu makhluk. Allah itu azali, kekal selama-lamanya kata mereka. Nanti kita bahas. Kemudian di samping at ada istilah lain namanya adalah at-tamtsil. at menyamakan at tashbih menyerupakan. At-tamthil menyamakan. Apa bedanya? Serupa ya, itu bagian tertentu wajah si A serupa dengan wajah si B. Berarti wajahnya serupa. Lainnya mungkin tidak. Tapi kalau si A sama dengan si B, ini namanya adalah tamthil. Maka tamthil lebih umum dibandingkan tasbih. Tasbih beberapa bagian Ya. Maka musuh bagi tauhidul ilmi al-khabari adalah at-tashbih dan at-tamtsil. Tashbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, tamtsil menyamakan Allah dengan makhluknya. Tangan Allah seperti tanganku ini. Itu namanya adalah tamtsil. Ya. Subhanallah. Inilah penyakit bagi tauhid al-ilm al-khabari yang menentangnya adalah at-ta'til dan at-tashbih dan tamthil. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Laisa kamitslihi syai'un. Tidak akan ada yang sama seperti Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Sifat-sifat boleh sama namanya tapi tak akan pernah sama hakikatnya. Sifat kuasa itu ada pada makhluk, juga ada pada Allah, tapi tak akan mungkin sama hakikatnya. Sifat melihat ada pada Allah, juga ada pada makhluk, tapi tak sama hakikatnya. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah Subhanahu taala. Ya, laisa kamitslihi syai'un ini adalah ayat yang membantah ahlu tashbih. Ketika mereka mengatakan kalau dikatakan Allah bersemayam berarti Allah seperti makhluk. Makhluk pun bersemayam. Kita katakan laisa kami tak sama bersemayam Allah dengan bersemayam makhluk. Ya, kalau Allah punya tangan berarti seperti makhluk. Kita katakan laisa kami tak takkan sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Maka sifat maka firman Allah laisa kamitslihi syai'un ini bantahan kepada ahlu tashbihi wa tamthil. Kelompok-kelompok yang menyerupakan Allah atau memiripkan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah dengan makhluk, namanya kelompok tasbih dan tamthil. Adapun berikutnya, wa samiul basir. Ayatnya pendek tapi sebagai kaidah, laisa kamitsli syai'un wa samiul basir. Laisa kamitsli syai'un ini bantahan kepada Ahlu Tasbih wa tamthil yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Adapun wahwas sami'ul basir dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini adalah merupakan bantahan kepada ahlu ta'til yang menafikan bagi Allah sifat-sifatnya. Subhanallah. Allah menetapkan dia tidak ada yang sama dengannya dan dia maha mendengar dan dia maha melihat. Maha mendengar, maha melihat, menetapkan adanya bagi Allah nama yang mengandung sifat. Dia memiliki pendengaran dan penglihatan, melihat dan mendengar. Ya, tentunya hal ini ditentang oleh ahlu ta'til. dia mereka mengatakan tak mungkin Allah melihat, tak mungkin Allah mendengar. Sebagaimana ungkapan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jadi inilah musuh bagi tauhidul ilmi. At-ta'til satu, yang kedua at tasybih wa tamtsil. Subhanallah. Berdoalah kepada Allah semoga Allah mencairkan yang beku di pada otak kita ini <laughs> karena ini semuanya adalah istilah-istilah bahasa Arab. Ya. Bagi pemula banyak-banyak berdoa, bersabar, bersabar dan bersabar. Semoga lambat laun mencair juga. Ya, Ibarat ya, tanah itu walaupun keras, netes, netes, netes lambat laun bolong. Begitulah akal kita. Nah, tafadhal. Faman nafa sifati Rabbi 'azza wa jalla وعطلها كذب تعطيله وتوحيده ومن شبهه بخلقه ومثاله بهم kadzaba tashbihuhu wa tamtsiluhu tauhidahu. Kata beliau faman nafa sifat Rabb yang menolak sifat-sifat Allah kata mereka Allah tak punya sifat. Ya. Azza wa Jal wa talaha mengosongkan sifat-sifat tersebut daripada Allah kadzaba ta'tilu tauhidahu. Ya, ta'tilnya upaya dia menolak sifat-sifat ini telah mendustakan tauhidnya. Karena tauhid hakikatnya adalah menetapkan apa Allah tetapkan bagi dirinya tentang namanya, tentang sifat-sifat, itulah tauhid. Namanya tauhidul ilmi khabari. Dengan menolak sifat-sifat Allah berarti dia telah mendustakan tauhidnya. Tauhid apa yang didustakannya? Tauhidul ilmi khabari. Wa man syabbahahu bi khalqihi yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, wa matsalahu menyamakannya, kadzdzaba tasybihu wa tamtsilu tauhidahu. Dengan hal ini dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah makhluknya berarti ya hal ini telah membuat ia mendustakan tauhidnya sendiri. Tauhid apa mendustakannya? Tauhidul ilmi al-khabari. Berarti dia mendustakan informasi tentang Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bersemayam Allah sendiri dalam tujuh tempat, yang mengatakan datang Allah, yang mengatakan turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang mengatakan tertawa Rasulullah dan sifat-sifat lainnya begitu banyak. Yang menolak ini berarti dia telah tauhidnya dusta. Tauhidul ilmi khabarinya dusta, tak benar. Naam. والتوحيد الإرادي العملي له جدان أيضا الإراد عن محبته والإنابة إليه والتوكل عليه أو الإشراك به في ذلك واتخاذ أولياء وشفعاء من دونه Adapun tauhid yang kedua nama tauhidul iradil amali yang kita sebut dengan nama tauhid al-uluhiyah memiliki dua dua musuh pula, dua hal yang berlawanan dengannya, bertentangan dengannya. Per, apa dia? Al-i'radu an mahabbatihi. Ya, tak mau mencintainya, wal inabati ilai, tak mau kembali kepadanya. Wa tawakkul ta wa tawakkul ilai, tidak bergantung kepadanya. Ini yang pertama. Ya, adapun yang kedua, awal isyraku bihi fi dhalik menyekutukan Allah dalam cintanya, dalam tawakalnya, dalam kembalinya. Ya. Wattikhadu awliya wa syufa' min duni dengan menjadikan wali-wali ya. Dan orang-orang yang mereka minta syafaatnya sebagai sekutu-sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua at-tauhidu al-amali ini, at-tauhidul iradi al-amali dua pula musuhnya. Pertama adalah tidak, tidak memurnikan ibadah kepada Allah. Apa itu ibadah yang tidak dimurnikannya? Kecintaan yang tulus. Ya. Tak mencintai Allah sama sekali. Tak mau rujuk kepadanya, tak mau bertawakal kepadanya. Atau yang kedua, dia rujuk kepada Allah tapi rujuk juga kepada makhluk. Bergantung kepada Allah juga bergantung kepada makhluk. Mencintai Allah juga mencintai makhluk. Namanya adalah al-isyrak. Ini namanya kesyirikan yang tidak mencintai Allah sama sekali, berpaling daripada Allah sama sekali, mereka lah al-malahidah, orang-orang ateis yang tak mengakui ada Allah Swt menolak semua tetap Allah Swt. Yang menyembah Allah tapi juga menyembah sen Allah, mereka lah kaum musyrikin. Seperti Yahudi, menyembah Allah, menyembah sen Allah. Nasara, menyembah Allah, menyembah menyembah sen Allah. Orang-orang tergencet dari kesyirikan daripada umat ini, mereka meminta kepada Allah juga minta kepada dukun. Ya, bergantung kepada Allah, bergantung kepada kuburan dikeramatkan, bergantung dengan jimat. Berdoa kepada Allah juga berdoa di kuburan kepada ahli kubur. Ya, ini musuhnya. Musuhnya adalah berpaling sama sekali, tidak menyembah Allah, tidak mencintainya, tidak mengimaninya. Inilah namanya al-ilhad. Tak mengakui adanya Tuhan, ateis. Yang kedua, mengakui adanya Tuhan Allah, tapi menjadikan bagi Allah adanya Sekutu-sekutu, ini musyrik. Ya. Naam. وقد جمع سبحانه وتعالى بين التوحيدين في غير موضع من القرآن فمنها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نعم Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan dua tauhid ini dalam banyak tempat dalam Quran Karim berupa ayat-ayat di antaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22 ya ayuhan nas wahai manusia u'budu rabbakum sembahlah Tuhan kalian ini tauhid apa namanya Tauhid al-iradi al-amali sembahlah Allah semata atau bahasa lainnya tauhidu al-uluhiyah ya mengapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala kenapa ya alladzi khalaqakum karena hanya dia semata yang menciptakan kalian mengapa disembah yang tak mencipta ya Isa bin Maryam yang disembah kaum Nasara tidak pernah mencipta, bahkan dirinya pun tak dia ciptakan. Mengapa disembah? Uzair mengapa disembah? Batu-batu yang dipahat, di, kenapa disembah? Api kenapa disembah? Matahari mengapa disembah? Karena seluruh yang saya sebutkan tadi bukan Tuhan. Kenapa? Karena seluruhnya tak pernah mencipta. Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun. Semoga kalian hanya takut kepadanya semata. Takut kepadanya semata inilah namanya tauhid al-iradi al-amali. Adapun informasi Allah menciptakan kita, menciptakan orang tua kita, ini adalah masuk ke dalam tauhid yang pertama at-tauhidul ilmi al-khabari. Atau masuk ke dalam tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Alladzi ja'alakumul arda firasya, dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi terhampar. Ini tauhid apa? Tauhid rububiyah atau istilahnya ada tauhidu al-khabari al-tauhidul ilmi al-khabari. Dialah yang telah menjadikan untukkan bumi terhampar, langit sebagai atap. Dia yang telah menurunkan dari langit maksudnya dari awan berupa air hujan dan dia menumbuh menumbuhkan dengannya tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki untuk kalian. Ini semuanya informasi tentang Allah perbuatannya, sifat-sifatnya masuk ke dalam tauhid al-ilmi al-khabari. Kemudian fala taj'alu lillahi andada, jangan jadikan bagi Allah ada sekutu-sekutu yang kesembahkan, harapan, minta dan cintai sebagaimana mencintai Allah, sebagaimana mengharapkan Allah, sebagaimana bergantung kepada Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui hanya Allah semata yang mencipta. Akhir ayat ini menyuruh kita hanya menyembah Allah, melarang kita berbuat kesyirikan. Tauhid apa dia? Tauhid al-amali, al-tauhid al-iradi, al-amali atau tauhid uluhiyah. Jadi dalam ayat ini tercakup dua tauhid ini atau tercakup tiga tauhid yang kita pelajari. Ya. Naam. ومنها قوله تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآية الله يجهدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم fatabarakallahu rabbul alamin huwal hayyu huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin Nah, ada pun ayat yang kedua ya yang menjelaskan tentang adanya dua tauhid tersebut. Firman Allah sebenarnya terdapat dalam surah Ghafir dari ayat 61 hingga 65. Allahul ladzi ja'alakumul laila, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian malam. Malam merupakan tanda kebesaran yang hanya Allah mampu mendatangkannya. Tak ada makhluk yang bisa mendatangkan malam. Tak ada urusan antara malam dan siang dengan Isa bin Maryam. Isa tak pernah menolak malam atau mengatur malam Allah Jalla wa ala. Maryam pun demikian, malaikat pun demikian semuanya. Allah Jalla wa ala. Ialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian malam litaskunu fihi agar kalian ya beristirahat padanya. Tenang padanya, tentram padanya tidur, mengambil waktu untuk beristirahat. Ini galibnya Kebanyakan makhluk di malam hari beristirahat. Walaupun sebagian makhluk di Batam ini malam hari mereka tetap <laughs> kerja overtime. Kadang-kadang lembur, kadang-kadang memang sip malam. Tapi kebanyakan makhluk malam beristirahat. Wanahar mubsirah dan dialah Tuhan yang telah menjadikan untuk kalian siang penuh dengan cahaya yang terang benderang agar manusia mudah untuk ya mencari penghidupannya. Innallaha la dzufadlin alinna. Sungguh Allah begitu memiliki karunia yang besar atas manusia. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun, tapi manusia banyak tak bersyukur. Subhanallah. Dalam ayat ini terkandung informasi tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya Ya, informasi tentang manusia banyak tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala terkandung dalamnya dua tauhid. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan Allah Tuhan kalian. Khaliqu kulli syai'in, dialah menciptakan segala sesuatu. Tak ada yang menciptakan segala sesuatu sebagaimana Allah. Manusia Ustaz buat pesawat, oke. Membuat pesawat itu adalah merubah dari satu benda kepada benda yang lain telah ada. Dari mana bahan pesawat? sebagian daripada aluminium. Aluminium dari mana? Dalam tanah. Nah, tanah siapa punya? Siapa yang buat? Ada kaca. Kaca siapa yang buat? Dari mana bahannya? Pasir dari siapa? Begitulah seterusnya. Manusia hanya bisa merubah-rubah satu bentuk ke bentuk lain. Allah mengadakan segala sesuatu. Ya, sofa ini dibuat sama tukang. Iya, dari mana bahannya? Kayu. Kayu dari mana? Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang hak curi Dia. Fa'anna tu'fakun bagaimana kan tertipu? Kadzalika yufakun ladzina kanu biayatil yajhadun. Demikianlah tertipu orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk bumi kararan sebagai hamparan. Tenang, tenteram kita duduk di sini. Subhanallah. Begitu luas bumi ini Allah buat terhampar supaya indah tak semuanya dihamparkan. Ada yang dibuat tinggi menjulang, dialah gunung-gunung, bukit-bukit. Kalau semua bumi ini gunung, tak bisa kita ngaji seperti ini. Subhanallah. Tak semua dia ciptakan tinggi menjulang, ada ciptakan jauh turun ke bawah, lembah-lembah, ngarai-ngarai, lurah-lurah. Subhanallah. Tapi yang paling banyak Allah buat terhampar. Subhanallah. Agar manusia kararan, tenang, tentram padanya. Jadi Allah yang menciptakan. Ya. Wassama'a abinah dia telah menciptakan langit sebagai bangunan wasawwarakum dialah yang telah membentuk rupa-rupa kalian fa ahsana dan dia sungguh sempurna dalam menciptakan bentuk-bentuk kalian kalian bentuk kita ini siapa yang menciptakan Allah jalla wa ala subhanallah sperma ketika dipancarkan tahu semua bagaimana sperma jadilah bentuk sebagaimana yang kita lihat nih hidungnya mancung-mancung ada alisnya matanya Masya Allah indah ada hitamnya ada putihnya tangannya sempurna kulitnya pun diciptakan yang berbeda-beda sebagai bentuk keindahan. Andai kata semua putih tak indah, andai semua hitam tak indah, akan menjadi indah yang putih karena ada yang hitam. Subhanallah. Dibuat berbagai macam ragam. Andai kata semua rambut orang lurus tak indah. Andai kata semuanya keribu tak indah. Ciptakan ada yang keribu, keriting, ada yang lurus, ada yang ikal, subhanallah wasawarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dialah telah memberikan kepada rezeki daripada segala yang baik-baik dari buah-buahan tumbuh-tumbuhan dari hewan hewan nabati eh, hewan hewan, hewan lautan hewan bahari hewan daratan subhanallah fatabarakallahu rabbul alamin maha berkahlah Tuhan Allah pencipta alam semesta huwal hayyu la ilaha illahu Ya Tuhan hidup, tak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Hidup yang kekal, semua makhluk hidup dengannya. Fad'uhu maka berdoalah kepadanya mukhlisina lahuddin dengan ikhlas murnikan hanya kepadanya beribadah. Alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah rabbil alamin. Ayat ini dalamnya terkandung dua tauhid tadi. Penjelasan tentang Allah nama-namanya, sifat-sifatnya dan kewajiban beribadah hanya kepadanya. Naam. Satu ayat lagi baru kita selesai. Untuk hari Waminha qaulu ta'ala Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا, تذك أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون Dalika alimul ghaibi wa syahadati al-azizur rahim. Allah berfirman dalam surah Sajadah ayat keempat hingga enam. Allahu alladhi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah telah menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahum dan apa yang terdapat di antara keduanya, bintang-bintang, angin dan seterusnya. Meteor. Fi sittati ayyam dalam enam masa, thumma stawal 'ars, kemudian dia bersemangat arsy-Nya. Malakum min duni min waliyin wala syafi'. Tidak ada baikkan Tuhan selain Allah yang dapat memberikan pertolongan ataupun memberikan syafaat. Afala tatadzakkarun? Mengapa kan tidak mengambil peringatan? Yudabbirul amra minas sama. Dialah yang mengatur semua urusan dari langit ilal ardi hingga ke bumi. Dia yang mengatur semua urusan. Tsumma ya'ruju ilaihi kemudian urusan tersebut naik kembali kepada Allah Dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu wa informasinya fi yaumin dalam satu hari kana miqdaru alfasanah yang kalau kan hitung pulang baliknya malaikat turun dan naik sama dengan seribu tahun mimma ta'udun subhanallah apabila kalian menghitungnya 500 turun 500 naik seribu tahun setiap hari urusan Allah yang mengatur dari langit ke bumi kemudian naik kembali kepada Allah dalam hitungan seribu tahun Dzalika alimul ghaibi wasyahadah. Itulah Tuhan yang mengetahui segala perkara yang gaib dan perkara yang tampak. Al-Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Juga dalam ini banyak terkandung informasi tentang Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, kewajiban beribadah hanya kepada yang semata. Dua tauhid tersebut. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Sudah masuk waktu Isya. Saya lihat soal-soal sebentar. Apakah akibat yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan terhadap ilmu tauhid tentang tauhid dalam kehidupan ya? Ya, apa apakah akibat yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan terhadap ilmu tauhid dalam kehidupan merasa takut? Saya tak jelas ini. Ustaz, siapakah sebenarnya ahlu kitab itu? Yahudi dan Nasara. Mereka ahlu kitab. Ya. Bolehkah kita menikah dengan mereka? Laki-laki orang iman, orang beriman boleh menikahi perempuan-perempuan ahlu kitab dengan syarat-syarat. Ya, apa syaratnya? Agama tetap ya anak-anaknya kelak ikut agama ayahnya. Dan diharapkan dengan pernikahan tersebut wanita bisa ikut agama suaminya. Ya. Kemudian skala prioritas ketika memang tak ada lagi orang-orang yang beriman. Ya, sehingga harus menikahi ahli kitab. Kalau masih ada yang beriman, mengapa menikahi ahli kitab? Di manakah medan jihad fisabilillah pada zaman sekarang ini? Jihad zaman sekarang ini adalah jihad ilmu, di mana-mana ada. Di mana ada majelis ilmu, di sana ada jihad. Adapun jihad memerangi kaum kafirin, ya, jihad syar'i melawan kaum kafirin belum terlihat. Ya, wallahu taala alam. Ya, memang tak sempat dijawab waktu yang sempit ya. Apa hukum ziarah kuburan kaum muslim, kaum non muslim? Andai kata sekedar untuk mengingatkan tentang kematian tak mengapa, tapi bukan untuk mendoakan mereka. Ya, sebagaimana Nabi SAW dibolehkan Nabi menziarahi dibolehkan Allah menziarahi ibunya. Tak mengapa sekedar mengambil iktibar bukan untuk mendoakan. Allah tabaraka taala alam. Wassallallahu wasallam Muhammad.